Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-khamisu jawazul wajhaini warraf'u arjahu Berkata Al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tali Lusaliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai mashru'l anhu sebelumnya sudah dibahas pembahasan mashru'l anhu di mana mashru'l anhu itu ada yang wajib dibaca nasab kemudian ada yang wajib dibaca rafa kemudian ada yang sama hukumnya membaca rafa dan nasab Kemudian ada yang sama hukumnya, namun yang lebih rojih, lebih kuat itu dibaca nasab. Maka ini adalah pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu masgul anhu itu boleh dibaca dengan dua cara, yaitu rofa' dan nasab. Tetapi warraf'u arjahu. Dibaca dengan rofa' itu hukumnya lebih kuat. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-263 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan warraf'u fi ghairi alladhi marra rajah dan membaca masyghul anhu dengan rofa pada keadaan yang belum disebutkan sebelumnya. Karena pada bait-bait sebelumnya kan disebutkan mengenai empat keadaan yang mewajibkan rofa, mewajibkan nasab, kemudian boleh dibaca dua cara tapi yang rojih nasab, dan hukum membaca nasab dan rofa itu sama. Maka selain yang masuk dalam pem empat pembahasan tadi, marro, ya, ya ghoiril ladhi marro, maka warraf'u rajah. Ya, berarti fi ghairi ladzi marra arraf'u rajah. Selain yang sudah dibahas sebelumnya, maka yang lebih rajih, lebih kuat itu masyghul anhu dibaca rafa. Fama ubi haf'al wada' ma lam yubah. Maka apa-apa yang diperbolehkan, maka kerjakanlah dan tinggalkan apa-apa yang tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya ya kalau tidak ada larangan ya kerjakan saja. Ya artinya dilakukan saja. Artinya kalau boleh dibaca rofa ya baca rofa. Ya boleh dibaca nasab ya boleh dibaca nasab. Maksudnya perkaranya longgar. Tapi kalau ada penghalang ya malam yubah maka da, ya tinggalkanlah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu menjelaskan bait ini hadhihi hiyal mas'alatul khamisatu min masailil mashghuli anhu. Ini adalah permasalahan yang kelima yang ada pada kondisi dari mashghul anhu. hiya jawazur raf'i wan nasbi wa tarajjuhur raf'i yaitu permasalahan kelima ini dari kondisi masyhul anhu adalah bolehnya dibaca dengan rofa dan boleh juga dibaca dengan nasab. Wa tarajjuhur raf'i akan tetapi membaca dengan rofa itu lebih kuat ya lebih rajih. Wa dzalika fi kulli ismin lam yujad ma'ahu ma yujibun nasba. Kapan masyghul anhu itu dihukumi seperti ini, artinya boleh dibaca rofa dan nasab tetapi lebih kuat dibaca rofa itu adalah wadzalika fi kullismin. Itu adalah di setiap isim yang menjadi masyhul anhu tentu saja lam yujad ma'ahu ma yujibun nasba. Yang bersama isim tersebut itu tidak ditemui apa-apa yang mewajibkan membaca Majhul anhu itu menjadi nasab. Wala ma yurajjahuhu. Dan juga tidak ditemui bersama dengan isim tersebut apa yang merojihkan isim tersebut dibaca nasab. Wala ma yujibur raf'a. Dan tidak, juga tidak ada juga bersama dengan isim tersebut apa-apa yang mewajibkan dibaca rofa. Wala ma yajuzul wajhaini ala sawa'i dan juga tidak ada bersama isim tersebut apa-apa yang membolehkan membaca dengan dua cara, yaitu rofa dan nasob, tapi hukumnya sama, ya ala sawai. Nahwu, contohnya, al-alimu ihtaramtuhu, ya al-alimu ihtaramtuhu. Ulama tersebut, saya memuliakan beliau, maka di sini boleh fayajuzul wajhaini, maka boleh dibaca dengan dua cara. Ada al-ali muhtaramtuhu atau al-ali mahtaramtuhu. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Wa yatarot jahur raf'u akan tetapi yang lebih rojih itu dibaca rafa, berarti al-alimu ihtaramtuhu kama taqaddama awwalal babi sebagaimana yang telah dijelaskan telah berlalu di permulaan bab wala takunul mas'alatu min babil istighali dan karena dibaca dengan rofa maka itu sebetulnya permasalahan ini atau kondisi ini itu sebetulnya bukan merupakan pembahasan istighol karena sudah dibahas sebelumnya bahwa istighol itu sebetulnya permasalahan ketika mas'ul anhunya itu dibaca nasab. Kemudian beliau melanjutkan wan nasbu arabiyyun jayyidun. Akan tetapi ketika masyul anhu ini dibaca dengan nasab, itu juga tetap bahasa Arab yang baik juga. Artinya juga bukan bahasa Arab yang lemah, tetapi bahasa Arab yang baik digunakan juga khilafan liman mana'ahu walaupun ini berbeda dengan ulama nahwu yang melarang hal tersebut. Lima fihi min kulfatil ibmari. Ya, alasan yang sama karena kalau dibaca nasab itu ada ya kulfah ada beban menyembunyikan atau mentakdirkan sesuatu. Karena kalau dibaca nasab pasti kita mentakdirkan ada fiil yang datang sebelum masyhul anhu tersebut. Ya ditakdirkan. Dan ya banyak ulama yang memilih kalau yang rob itu lebih mudah, lebih baik. Ya tidak ada yang ditakdirkan itu lebih baik. Wa qad minhu qawlum ro'atin min banil harifi. Dan sungguh telah datang ucapan seorang wanita dari Banu Harith. Beliau mengatakan, Farisan maghadaruhumul haman ghairu zummailin wala niksin wakil. Seorang penunggang kuda, ya nanti dijelaskan ma di sini itu zaidah. Berarti seorang penunggang kuda mereka meninggalkannya mulhaman ya dalam keadaan menjadi mangsa ya, ditinggalkan menjadi mangsa bagi binatang puas ghaira zumailin wala niksin wakil dalam keadaan e, penunggang kuda tersebut itu tidak dalam keadaan lemah dan juga tidak dalam keadaan yang terhinakan dan juga tidak dalam keadaan takut. Ya, wakilun itu ya penakut seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Farisan bin nasbi maf'ulun li fi'lin mahdzufin yufassiruhul madhkuru. Maka farisan tadi itu dibaca nasab merupakan maf'ul bagi fi'il yang dihapus yang ditafsirkan oleh fi'il yang disebut yaitu ghadaru tadi. Hakadha rawahu ibnu syajariyu. Dan syair ini diriwayatkan oleh Ibnu Asy-Syajari fi amalihi ya dalam amali beliau yaitu amali Ibni asy Kemudian wa ma zaidatun dan ma yang ada di situ adalah ma zaidah wal mulhamu dan wal mulhamu tadi kan disebut mulhaman. Nah, mulham itu adalah ai tu'matul tu'matun lisibai wa tayri yaitu ya makanan ya makanan bagi hewan buas dan juga burung Kemudian wazumailu yang dimaksud dengan zumail itu adalah ad-dha'ifu yaitu lemah. Jadikan ghairu zumailin, ya tidak dalam keadaan lemah. Kemudian wan niksu yang dimaksud dengan an niksu adalah al-muqassaru an ghayatil majdi wal karami yaitu tidak sampai pada atau kurang dari Eh, kehormatan dan juga kemuliaan. Artinya tidak ya tidak terhormat dan tidak mulia. Kemudian wal wakilu, wakil tadi itu adalah al-jabanul ladzi yattakilu ala ghairihi ajazan. Yaitu penakut yang bergantung ya bergantung pada orang lain dalam keadaan ya ketakutan. Kemudian wa mulhaman halun minal ha'i fi ghadar ghadaruhu. Ya ghadaruhu. Dan mulhaman adalah hal ya i'rabnya sebagai hal dari hak yang ada pada ghadaruhu. Wa fi syarhi syawahid ibni Aqilin lil Jurjawi dan pada syarah Syawahid Ibnu Aqil oleh Al-Jurjawi rahimahullahu taala qala beliau mengatakan bahwa mulhaman ini adalah maf'ulun bihi thanin. Itu maf'ul bih kedua dari ghadaruhu. Wala tazharuhu, wala tazharu li wajahatuhu. Tetapi masih, ya saya belum dapat memahami. Ya belum tampak pada saya, belum dapat memahami alasan beliau menganggap mulhaman itu adalah maf'ul bih yang kedua. Kemudian ghaira, tadi ada ghaira zumailin, ghaira halun thanin minal ha'i. Itu hal yang kedua dari dhamir ha yang ada pada ghadaruhu. Kemudian wakilin sifatun. Ya, wakil tadi adalah sifat. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, warraf'u fi غَيْرِ الَّذِي مَرَّرَجَهْ ila akhirihi. Ay, maksudnya, yatarajahu raf'u 'ala nasbi fi ghairil masailil lati marrat. Jadi, kuatkan, atau yang lebih kuat membaca masyghul anhu dengan rafa daripada nasab pada kondisi-kondisi selain yang berlalu. Ya, artinya selain kondisi-kondisi selain kondisi-kondisi yang disebutkan pada bait-bait sebelumnya, yang roji itu dibaca rofa. Fama fi kalamil arabi if'alhu. Maka apa saja yang diperbolehkan dalam bahasa Arab ya, atau ucapan orang Arab itu kerjakan saja. Watruk malam yubah tetapi kalau yang tidak diperbolehkan, maka tinggalkanlah. Walfa'u fi qawlihi fama haf'al litafri'i. Dan fa yang ada pada ucapan Ibnu Malik, fama hafal itu adalah fa tafri' kita lihat catatan kaki ai tafri'u ahkami syai'i wa tafsiluha yaitu tafriq ya membagi hukum-hukum sesuatu dan juga merincinya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-72. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminha rokubuhum wa minha ya'kulun." maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Ya, ini tentang binatang-binatang. Maka dibagi, fa itu tafri'. Ya, binatang-binatang yang ditundukkan eh, kan lahum ya dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Ya, maka binatang itu ada yang jadi tunggangan, ada yang dimakan. Nah, itu tafri'. Unzur ini dapat dilihat di bil liuslubil Qur'anil Karimi. Ya, dalam kitab bil liuslubil Qur'anil Karimi, buah karya Udaimah rahimahullahu ta'ala, al al Awwala pada bagian yang pertama, Al-Mujallad thaniya pada jilid yang kedua, Safhata Tis'in wa Arba'ina wa Mi'ataini pada halaman 249. Maka kita kembali ke atas. Kemudian pembahasan berikutnya, ahwalul masyghuli bihi. Jadi keadaan-keadaan dari masyghul bihi. Jadi sebelumnya yang dibahas pertama itu adalah masyghul anhu. Ya masyghul anhu. Karena kita kita tahu rukun dalam Istighol itu isim yang datang pertama adalah masyhul anhu. Kemudian datang fiil atau sesuatu yang beramal ya amil, amil datang setelahnya, biasanya fiil, itu disebut sebagai masyhul. Kemudian domir yang datang setelah fiil tersebut disebut dengan masyhul bihi. Maka di sini kita akan membahas mengenai keadaan-keadaan dari masyhul bihi tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-264. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa faslu mashghulin bi harfi jarri au bi idafatin ka waslin yajri. Dan dan terpisahnya masyhul ya dengan masyhul bihi tentu saja. Jadi pisahnya masyhul dengan masyhul bihi dengan huruf jar atau terpisah dengan idhofah itu hukumnya sama saja dengan ketika masyhul dan masyhul bihi itu bersambung. Ya kawaslin yajri hukumnya seperti ketika wasl bersambung. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan zakara anna lil fi'li ini mungkin yang tepat ada wawu di situ. Zakara anna lil fi'li wal mashghuli bihi thalatha halatin. Ya zakara anna lil fi'li wal mashghuli bihi thalatha halatin. Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa bagi fiil dan masyhul bih atau hubungan antara fiil dan masyhul bih itu ada tiga keadaan. Al-ula keadaan yang pertama an yattasila bihi ad-dhamiru yaitu fiil itu bersambung langsung dengan masyhul bih yaitu dhamir. Jadi antara fiil dan domir itu bersambung langsung. Nahwu contohnya, Halla ma'rufaka badaltuhu. Halla ma'rufaka badaltuhu. Ya, tidakkah ya, kebaikanmu itu aku mewariskannya. Maka perhatikan di masyulnya itu badaltu. Badaltu itu bersambung langsung dengan domir. Ya, jadi badal tuhu. Itu keadaan yang pertama. Athaniyatu, keadaan yang kedua, an yanfasila minhu biharfi jarlin Yaitu antara fi'il dan masyhul bih, itu dipisahkan dengan huruf jar. Jadi ada perantaraannya. Nahwu contohnya, Khalidan marortu bihi ya Khalid saya berpapasan dengan beliau. Maka perhatikan di fiilnya itu marortu. Itu tidak langsung bersambung marortuhu. Tetapi ada huruf ba menjadi marortu bihi. Kemudian al keadaan yang ketiga an yanfasila anhu bi yaitu Terpisahnya masyhul dengan masyhul bihi dengan idhofah. Ya, berarti ya pada pembahasan sababi. Ya, ini ada pada pembahasan sababi di permulaan bab ini. Nahwu contohnya a'isaman darabatu gulamahu ya a'isaman darab maaf a'isaman darabta gulamahu atau dorob tuh juga bisa. Dorobta aja. dorob ta dorobta gulamahu. Apakah Isam yang engkau pukul anaknya? Ya, maka perhatikan dorobta itu, itu adalah um, masyghulnya. Nah, domirnya atau masyghul bihinya adalah hak yang ada pada gulamahu. Ya berarti terpisahkan dengan idhofah atau mudhof yaitu ghulama. Wa hadha ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau wa faslu mashghulin bi harfi jarri ila akhirih. Ai maksudnya in itu inna yang hmm, karena di bait masdar ya berarti inna saja inna faslal fi'lil masyghuli bi harfil jarri au bil idafati yajri majarat tisalil fi'li bid dhamiri fil ahkamis sabiqati bahwa di per, ad, adanya perantaraan ya antara fiil yang merupakan masyghul ya perantaraan antara fiil masyghul dengan masyghul bihi perantaraannya berupa huruf jar atau berupa idhofah itu yajri majrat tisalil fi'li domiri. hukumnya sama dengan eh, atau menempati kedudukan bersambungnya fiil dengan domir tersebut fil ahkamis sabiqati Ya sama dalam sisi apa? Hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan Al-wasful amilu kal fi'li fi hadzal babi. Jadi dalam pembahasan istighol kita tahu bahwa amil ya atau masyghul itu mayoritas berupa fi'il. Tetapi kita tahu bahwa yang bisa beramal yang bisa memberikan fungsi, itu tidak hanya fiil. Tetapi ada juga wasf. Maka al-wasful amilu kal fi'li fil kal fi'li fi hadal babi. Maka di sini dibahas mengenai masyhul tapi amilnya berupa wasf. Ya, wasf yang beramal seperti fiil dalam pembahasan bab ini, yaitu bab ishtighal Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau pada bait yang ke-265. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasawwi fi dzal babi wasfan dza amal bil fi'li illam yakumani'un hasal. Dan samakanlah ya dalam pembahasan istighol ini hukumnya. Ya samakan wasafdal amal bil fi'li. Ya samakanlah hukum suatu wasaf yang beramal, ya beramal seperti fi'il, samakan hukumnya dengan fi'il. Illam yaku mani'un hasol. Ya selama tidak ada ya penghalang yang ada. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ilamilu amilu fi babil ishtighali imma an yakuna fi'lan kama taqaddama. Amil dalam istighol ini, pembahasan istighol ini, itu bisa jadi berupa fi'il, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wahadha huwal kathiru, dan mayoritas, masyhul itu memang berupa fi'il. Wa imma an nasman. Tetapi bisa juga, eh, masyhul ini itu bukan berupa fiil tetapi berupa isim. Fa in kana ghairu fi'lin fala buddalahu min thalathati syurutin. Dan jika masyghul itu bukan berupa fiil, maka masyghul tersebut itu harus memenuhi tiga syarat. Al-awwalu syarat yang pertama an yakuna wasfan bahwa isim tersebut itu harus berupa wasaf. Wal muradu bihi dan yang dimaksud dengan wasaf di sini itu adalah ismul fa'ili yaitu isim fa'il wasmul maf'uli dan isim maf'ul wasiyahul mubalaghati dan sirah mubalaghah. Athani, syarat yang kedua, an yakuna hadzal wasfu amilan an-nasba an nasba 'alal maf'uliyati bittiradin bahwa wasf ini harus dapat beramal pada suatu isim sehingga isim tersebut menjadi nasab sebagai maf'ulnya. Bitirodin secara terus-menerus. Artinya amil tersebut itu harus dapat menasabkan maf'ul bihi. Yaitu syarat yang kedua. Al-thalithu, syarat yang ketiga. Alla yujada mani'un yamna'u min amalil wasfi fima qablahu. Dan syarat yang ketiga, tidak terdapat penghalang yang menghalangi wasaf tersebut beramal terhadap apa-apa yang sebelumnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa terkadang ada perangkat ya, perangkat-perangkat yang menghalangi suatu kata ya, atau suatu amil untuk beramal terhadap kata yang datang sebelumnya. Maka selama tidak ada perangkat seperti itu, itu boleh. Ya, atau itu bisa dibaca seperti ini. Itu syarat yang ketiga. Wa mithalu dan contohnya itu adalah Al-aminu ana musyarikuhu. Ya al-aminu ana musyarikuhu. Ya al-aminu ya bisa orang yang setia atau kepala atau manajer. Ya kepala manajer saya menemani atau menyertai beliau. Fal aminu yajuzu raf'uhu wa nasbuhu. Maka lafat al-aminu itu boleh dibaca rafa, boleh juga dibaca nasab, seperti al-amina ana musyarikuhu. Fa in nusiba fahuwa ma'mulun li wasfin mahdhufin. Maka jika uh, dibaca nasab menjadi al-amina ana musyarikuhu, fahuwa ma'mulun li wasfin mahdhufin. Maka nasabnya itu karena ma'mul atau al-amina menjadi ma'mul bagi wasaf yang dihapus. Yufassiruhu al-madhkuru. Yang itu dijelaskan atau ditafsirkan oleh yang disebut, yaitu musyariku. Ya, musyariku di sini bukan fi'il, tetapi isim. Ya. Isim, isim fa'il dari syaroka yusyariku. Wa takdiru dan takdirnya, ana musyarikun al-amina. Ya, ana musyarikun al-amina. Saya menemani manajer tersebut. Maka uh, musyarikun di sini itu isim fa'il yang dapat menasabkan maf'ul bihi. Li'anna lafdha musyariku ismu fa'ilin. Karena lafat musyariku di sini adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il dari syaraka yusyariku. Wa huwa amilun dan itu beramal menjadi amil li'annahu bima'nal hali awil istiqbali dia dapat beramal ya kita ingat lagi syarat uh, isim itu dapat beramal itu harus bermakna hal ya sekarang atau istiqbal waktu yang akan mendatang walam yujad mani'un dan tidak ada yang menghalangi amil tersebut itu beramal pada kata yang sebelumnya. Wa amma raf'uhu fa'ala annahu mubtada'un. Dan kalau misalnya al-aminu dibaca rofa, maka al-aminu itu kedudukannya menjadi mubtada. Wa ma ba'dahu khobarun. Dan yang setelahnya yaitu anna musyarikuhu itu menjadi khobarnya. Kita lanjutkan. Wa mithalu ismil maf'uli. Nah, tadi contoh yang berupa isim fa'il. Maka di sini contoh untuk yang berupa uh, amilnya berupa isim maf'ul alkitabu anta mu'tahu. Ya alkitabu anta mu'tahu. Kitab tersebut ya engkaulah yang ya diberikan kitab tersebut. Ya. Maka kita tahu mu'ta itu adalah uh, atau mu'ton itu adalah isim fa'il dari a'ta isim maf'ul maaf ya isim maf'ul dari a'ta yu'ti ya a'ta yu'ti a'ta yu'ti itu isim fa'ilnya mu'tin kemudian isim maf'ulnya mu'ton ya di sini mu'tahu maka engkau yang diberikan dan di sini kita lihat catatan kaki Alkitabu mubtadaun awalun. Alkitab di sini adalah mubtada yang pertama, anta mubtadaun tsanin. Anta adalah mubtada yang kedua. Mu'tahu ya mu'ta khabarul mubtada'i ats-tsani marfu'un bi dhammatin muqattaratin 'alal alifi. Mu'ta adalah khabar dari mubtada yang kedua yang marfu dengan dhammah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Dan yang menghalangi ya tampaknya dhammah tersebut itu adalah karena adanya uzur. Walha'u mudhafun ilaihi dan ha yang ada pada mu'tahu adalah mudhaf ilaihi. Wal jumlatu khabarul mubtada'il awwali dan jumlah anta mu'tahu adalah khobar bagi mubtada yang pertama, yaitu Alkitabu. Wal mithalul ladhi ba'dahu mithluhu. Dan contoh yang datang setelahnya, yang punyanya sirah mubalaghah itu sama uh, i'rabnya. Kemudian ya tadi berarti anta mu'tahu, mu'ta di sini walaupun pun isim maf'ul itu dia dapat eh, menasobkan maf'ul. Ya, walaupun berupa isim maf'ul tetapi dapat menasobkan maf'ul. Karena kita tahu a'ta yu'ti itu menasobkan dua maf'ul. Ya, maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Maka ketika isim maf'ul, isim maf'ul itu kita tahu kedudukannya seperti fi'il majhul, maka maf'ul bih yang pertama itu menjadi um, naibul fa'il. Nah, kemudian maf'ul bih kedualah yang menjadi maf'ulun bihi, yaitu hak yang ada di situ. Kemudian wa mithalu siyaghil mubalaghati dan contoh dari sirah mubalaghah al-asalu ana syarrobuhu. Ya, mengikuti wazan fa'alun sirah mubalaghah. Madu tersebut sayalah yang minumnya. Ya, al-asala ana syarrabuhu. Madu tersebut saya yang meminumnya. Maka di sini i'rabnya sama. Kalau misalnya dibaca ini kenapa mansub? Ya, ya kalau misalnya dibaca rofa, tadi rofaknya itu karena eh, sebagai mubtada. Ya, tadi disebutkan wal mithalul ladzi ba'dahu mithluhu. Berarti mungkin yang dimaksud dibaca dengan rofa. Kemudian wa kharaja bi syartil awwali dan dengan syarat yang pertama tadi syarat yang pertama itu adalah bahwa harus berupa wasaf. Maka dikeluarkan dari yang diperbolehkan menjadi masyhul itu malaisa bi wasfin. Maka apa-apa yang berupa bukan berupa wasaf itu tidak dapat menjadi uh, eh, masyhul dalam istighol Kasmil fi'li, contohnya isim fi'il. Ya, isim fi'il itu bukan berupa wasaf. Maka tidak boleh menjadi amil dalam e, ishtighol. Tidak boleh menjadi masyhul. Nahwu contohnya Khalidun darokihi. Ya, ikuti wazan fa'ali. Khalidun darokihi. Khalid tarokihi taroki itu bermana adrik. Jadi Khalid ya kenalilah dia. Ya kenalilah dia. Maka taroki ya taroki itu dia dapat menasobkan tetapi dia bukan berupa wasaf. Maka taroki itu tidak dapat beramal ya. Beramal dengan dalam istighol maka khalidun tidak boleh dibaca nasab. Fa Khalidun mubtada'un maka lafat Khalid adalah mubtada. la yajuzu nasbuhu bismi fi'lin mahdhufin. Dan tidak boleh Khalid itu dibaca nasab dengan isim fi'il yang mahdhuf. Ya tidak boleh dibaca dengan nasab karena adanya isim fi'il yang mahdhuf. Mengapa li'an asma al-af'ali la ta'malu ma qablaha? Karena isim fiil itu tidak dapat beramal terhadap kata yang sebelumnya. Ya, jadi hanya dapat beramal pada yang setelahnya. Fala tufassiru amilan fihi. Maka tidak bisa adrik atau daroki tersebut itu menafsirkan amil yang dihapus sebelum kholid tersebut. Kemudian wa kharaja bi kemudian dengan syarat yang kedua. Tadi syarat yang kedua itu harus wasaf tersebut harus dapat uh, beramal atau menjadikan suatu isim nasab sebagai maf'ulnya. Ya. Yaitu al-wasfu ghairul amili. Maka wasf yang tidak beramal itu keluar dari golongan isim yang dapat menjadi masyhul pada istighol ini. Ya dengan syarat kedua tadi. Contohnya apa? Kasmil fa'ili bima'nal madhi. Ya, seperti isim fa'il yang bermakna madhi. Ya, kita sudah membahas ini. Jadi kalau isim fa'il itu maknanya madhi, itu tidak dapat beramal. Ya, tidak dapat beramal. Contohnya apa? Nahwu contohnya al-aminu ana musyarikuhu amsi. Ya, kepala tersebut atau manajer tersebut saya menemani beliau kemarin. Maka di sini fayata'ayyanu raf'u al-aminu. Maka dipastikan al-aminu di sini itu dibaca rafa. Mengapa ala annahu mubtada'un atau dibaca rafa sebagai mubtada'? wala yajuzu nasbuhu biwasfin mahdzufin dan tidak boleh al-aminu dibaca nasab dengan mentakdirkan ada wasaf yang dihapus. Mengapa li'anna ismal fa'ilil madhi la ya'malu? Karena isim fa'il yang bermakna lampau, bermakna madhi itu tidak dapat beramal. la ya, Wa ma la ya'malu la yufassiru amilan dan sesuatu kata yang tidak dapat beramal tidak mungkin menafsirkan amil yang dihapus sebelum masyghul anhu. Kemudian wa kharaja bitsalithi dan dengan syarat yang ketiga, ya syarat yang ketiga itu tadi eh, terdapatnya penghalang yang menghalangi amil untuk beramal pada kata yang sebelumnya. Ya. Maka apa yang mengeluarkan suatu isim dari kemampuan isim tersebut untuk menjadi amil dalam istighol, yaitu wujudu mani'in yamna'u min amalil wasfi. Yaitu terdapatnya penghalang yang menghalangi wasaf tersebut beramal. Wa minal mawani'i kaunul wasfi isma fa'ilin muqtarinan bi'al. Ya, wa minal mawani'i kaunul wasfi isma fa'ilin muqtarinan bi'al. Dan di antara penghalang yang dapat menghalangi wasf beramal, yaitu ketika wasf itu berupa isim fa'il yang bersambung dengan al. Ya, yang bersambung dengan al. Ya, ini pembahasan yang lain. Nahwu contohnya ad-dhaifu anal mukrimuhu. Ad-dhaifu anal mukrimuhu. Tamu tersebut sayalah yang memuliakannya. Maka kita lihat bukan ana mukrimuhu, tapi anal mukrimuhu. Isim fa'ilnya mukrimun itu bersambung dengan al. Fayajibu raf'u ad-dhaifu ala annahu mubtada'un. Maka wajib ad-dhaif itu dibaca rafa sebagai mubtada. la yajuzu nasbuhu biwasfin mahdhufin yufassiruhul madhkuru. Dan tidak boleh ad-dhaifu dibaca nasab dengan wasaf yang dihapus yang ditafsirkan oleh yang disebut yaitu al-mukrimu, tidak boleh. Mengapa? li'anna khilata ala ismil fa'ili mausulatun. Karena al yang masuk ke dalam isim fa'il itu adalah al mausulah. Wal mausulu la ya'malu ma ba'dahu fima qablahu. Dan yang namanya mausul, itu sesuatu yang datang setelah mausul, itu tidak dapat beramal pada sesuatu yang datang sebelum mausul. Ya. Jadi, tidak mungkin sesuatu yang datang setelah mausul itu beramal pada yang sebelum mausul. Maka ini menjadi penghalang. Wa ma la ya'malu la yufassiru amilan. Maka suatu kata yang tidak beramal tidak mungkin menafsirkan amil yang datang sebelum masyghul anhu. Wa hadha ma'na qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala wasawwi fi babi ila akhirih. Ai maksudnya, sawwi fi babil istighali al-wasfa al-amila. Bil fi'li fil amali. Ya, samakanlah dalam bab istighal ini, samakan hukum wasf yang beramal, samakan hukumnya dengan fi'il dalam amalannya. Illam yahsul mani'un yamna'u min amalil wasfi fima qablahu selama tidak ada penghalang yang menghalangi beramalnya wasaf terhadap kata yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah eh, bait terakhir di bab istighol, yaitu tanzilul ajnabiyyi, tanzilul ajnabiyyi manzilatas sababiyyi bisyartihi yaitu didudukkannya suatu kata yang disebut ajnabi menempati kedudukannya sababi ya dengan syaratnya. Ya, kita sudah membahas mengenai sababi sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ajnabi. Kalau sababi itu antara eh, masyhul ya dengan masyhul bihinya itu ada perantaraan mudhofnya. Ya, ada perantaraan mudhof. Ya, seperti tadi dorobta ulamahu, Ya, maka masyghul bihinya yaitu ha dengan masyghul yaitu dorobta itu ada perantaraan ulama berupa itu yang disebut dengan sababi. Nah, kalau di sini ajnabi, ajnabi itu betul-betul tidak ada hubungannya antara domir tersebut ya domir nanti akhirnya domir tersebut domir masyhul bihi itu tidak ada hubungannya dengan e, eh, masyhulnya. Ya, itu nanti akan lebih mudah memahami ketika ada contoh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-266 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa hasilatun bitabi'i ka'ulqatin binafsil ismil waqi'i. Dan hubungan yang dihasilkan, hubungan di sini adalah hubungan dengan amil, dengan atau hubungan antara masyhul dengan masyhul anhu. Yang dihasilkan dengan tabi'. Ya, dapat dihasilkan dengan tabi', maka ka'ulqatin binafsil ismis sabiqi. Itu sama saja hubungannya dengan hubungan antara masyhul dengan masyhul anhu binafsilismis binafsilismil waqi'i. Ya, dengan ya masyhul anhu isim yang sebelumnya dengan dirinya. Ya, jadi mudahnya kalau hubungannya itu dengan tabi' itu sama saja dengan hubungan yang tanpa tabi' atau dengan eh, isim waqi'nya itu langsung. Maka di sini kita lihat, kita akan lebih mudah memahami syair ini ketika kita melihat contohnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan taqaddama annahu la farqa fi hadzal babi bainama tasala fihi ad-dhamiru bil fi'li wa bainama fasala bi harfin aw bi idafatin telah berlalu penjelasan bahwa tidak ada perbedaan ya dalam pembahasan bab istighol ini dengan fiil yang bersambul bersambung langsung dengan domir ya atau masyhul yang bersambung langsung dengan masyhul anhu maaf masyhul bihi ya hmm. la farqa fi hadzal babi bainama tasala fihi ad-dhamiru bil fi'li Ya tidak ada perbedaan antara fiil yang bersambung langsung dengan domir wa baina man au bi Dan juga antara fiil yang bersambung dengan domir dengan perantaraan huruf jar atau dengan idofa. Ya ini hubungan tadi antara masyhul dengan masyhul bihi. Wa dzakara fi hadzal baiti annal ilaqata bainal fi'li wal mashghuli anhu kama tatimmu bisababiyyi. Maka di sini di Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan dalam bait ini bahwa hubungan antara fi'il dengan mashghul anhu yaitu isim yang datang pertama itu sebagaimana di sempurnakan dalam sababi. Ya, kita tahu sababi sudah kita bahas sebelumnya. Wa lismul mudhafu lidomiri lismi sabiqi. Yaitu, yaitu isim yang menjadi mudhaf bagi domir yang domir tersebut kembalinya kepada isim yang datang sebelumnya. Ya, yaitu masyhul anhu. Domirnya itu kembalinya kepada masyhul anhu. Tatimmu bil ajnabiyyi maka itu juga dapat berlaku dalam ajnabi. Ya, jadi ini hukumnya untuk ajnabi itu sama dengan hukum dengan sababi. Dan sababi sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu ajnabi? al yuk kita lihat catatan kaki. Huwaladhi lartibata bainahu wa bainalismis misabiqi Yang disebut dengan kata ajnabi itu kata yang sama sekali tidak ada kaitannya ya antara kata ajnabi tersebut dengan isim sabik atau masyhul anhu, isim yang datang pertama. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Wala dhamiru fihi ya'udu alaihi dan dalam ajnabi tersebut tidak ada tidak atau ajnabi tersebut tidak mengandung dhamir yang kembali kepada isim sabik atau masyhul anhu. Itu yang disebut dengan ajnabi. Kita kembali ke atas. Idza utbi'a bitabi'in mustamilin ala domiril ismi sabiqi. Jika ajnabi tersebut ada tabi ada pengikutnya, ya, ada yang diikuti. Jika ajnabi tersebut diikuti oleh tabi', nah tabi' tersebutlah yang mengandung domir, yang domir tersebut kembalinya kepada isim sabiq. Ya, jadi syarat dari ajnabi tersebut, ajnabi tersebut harus diikuti oleh tabi. Ya, tabi'nya itu harus mengandung domir yang kembalinya kepada isim yang datang pertama tadi. Ya, kita lihat contoh, jadi lebih mudah dipahami. Fakama taqulu, maka sebagaimana engkau katakan, Khalidan dorobatu gulamahu. Ya, Khalidan dorobatu gulamahu. Ya, kalau ini jelas, ini adalah uh, sababi tadi. Khalid itu adalah yang saya pukul anaknya. Maka gulama di sini itu adalah sababi. Ya, wat taqdiru ahantu Khalidan darabtu gulamahu. Saya merendahkan Khalid dengan saya memukul anaknya. Maka ini jelas. Ya di sini dapat berlaku pembahasan istighol karena eh, ada sababinya di situ. Nah, bagaimana dengan ajnabi? takulu maka engkau katakan darabtu rajulan yuhibbuhu. Ya do Khalidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Khalid itu saya memukul seorang laki-laki yang mencintai Khalid. Ya perhatikan di sini Khalidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Khalid, saya memukul seorang laki-laki yang mencintainya. Ya. Maka perhatikan, yang um, masyhul yaitu betul itu beramalnya kepada rojulan. Dan rojulan itu dia tidak ada keterikatannya dengan Khalid. Ya, antara rojulan dengan Khalid itu tidak ada keterikatannya, tidak ada dan tidak mengandung domir yang kembalinya kepada Khalid. Tetapi rojulan itu disifati dengan yohibbuhu. Ya, disifati dengan yohibbuhu. Nah, yohibbuhu itu haknya baru kembali ke kholik. Maka kita lanjutkan. Faqad amilal mashgulu fi ajnabiyin. Maka Mashgul yaitu dorobetu, itu beramal pada ajnabi yaitu rojulan. Kholin min dhamiril ismi sabiqi dan rojulan tersebut kosong atau tidak mengandung domir yang kembalinya kepada isim sabik yaitu Khalid. Rojulan tidak ada uh, eh, domir yang kembalinya kepada Khalid. Ya. Wahuwa rojulan dan ajnabinya itu adalah rojulan. Lakin utsbi'a bi sifatin. Akan tetapi rojulan tadi diikuti dengan sifat. Ya, sifatnya apa? Yuhibbuhu tadi. Mustamilatin ala domiril ismi Dan sifat tersebut itu mengandung domir yang kembalinya kepada isim sebelumnya yaitu kholidan. Wahia jumlatu yuhibbuhu. Ya, sifatnya itu adalah jumlah yuhibbuhu. Nah, ini yang disebut dengan ajnabi. Wa hakadha yuqalu fi atofil bayani dan demikian juga hukumnya sama dalam atof bayan. Nahwu contohnya Khalidan darabatu amron akhahu. Khalidan darabatu am amron akhahu. Khalid saya memukul Amr, ya yang Amr itu adalah uh, saudara dari Khalid. Maka di sini ada atof bayan ya akhahu. Nah, akhahunya ini yang mengandung domir yang kembalinya kepada khalid. Hukumnya sama. Au atofi nasakin bil wawi khosotan. Demikian juga hukumnya sama ketika diikuti oleh atof nasak. Ya, tadi ada yang berupa sifat, ada yang berupa atof bayan, ini berupa atof nasak. Ya, khususnya jika diperantarai wawu. Nahwu contohnya Khalidun dorobatu Amron wa akhahu. Khalid saya memukul Amr dan saudara laki-laki dari Khalid. Nah, di sini boleh. hadha makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala pada bait yang terakhir di pembahasan istighol. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ila akhirih. Untuk kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Fassara ba'duhum al-ulqata bid-dhamiril aidi 'ala ismis sabiqi. Sebagian ulama nahwu atau sebagian pensyarah dari Alfiyah itu menafsirkan ulqatun di sini itu adalah domir yang kembalinya kepada isim sabiq. Ya, jadi domir yang kembali kepada isim yang datang pertama, yaitu masyghul anhu. Ya, wa hadza majazun, tetapi ini adalah majaz. annaha fil asli hiyal irtibatu wan nisbatu. Karena ulqah itu secara aslinya dalam bahasa itu adalah ya keterikatan dan juga ya nisbah, sandaran. Hmm. Lakin akan tetapi Lamma kanat domiru huwa sababul ulqati utliqo alaihi dhalika. Akan tetapi kalau penyebab keterikatannya itu adalah domirnya. Ya maka itu disebutkan uh, tersebut atau domir tersebut disebut dengan ulqah sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian pensyarah Alfiyah. Kita lanjutkan ai maksudnya Innal ilaqata warrabitata alhal Innal ilaqata warrabitata alhasilata bittabi'i ya sesungguhnya hubungan atau keterikatan yang terjadi karena tabi' kal ilaqatil hasilati babi itu sama saja dengan hubungan yang dihasilkan karena adanya sababi ya berarti hubungan antara yang terjadi karena ajnabi itu sama dengan hubungan yang terjadi karena sababi. Wa ma'nahu dan maknanya annal ajnabiyya munazzalun manzilatas sababiyyi. Bahwa ajnabi tadi itu didudukkan pada kedudukannya sababi. Idza utbi'a tabi'in mustamilin ala dhamiril ismis sabiqi. Jika ajnabi tersebut diikuti oleh tabi'. Yang tabi' tersebut mengandung domir yang kembalinya kepada isim sabik atau masyhul anhu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.